Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi rabbil alamin Wabihi nasta'inu ala umuri dunya wad din Wal akibatu lil muttaqin Wala udwana illa ala zalimin أشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله خير الأنبياء والمرسلين اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبع بهداه أما بعد Ikhwani rahimani wa rahimakumullah Kita malam hari ini memanfaatkan waktu sekaligus bersama dengan ikhwah di Ma'had Al-Imam Ismail bin Umar <clears throat> Ibni Kathir rahimahullahu taala di Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah di e, Desa Aruk Mahat Al-Imam Ibn Kathir rahimahullahu taala di Desa Aruk Barakallahu fikum Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah dan juga diikuti oleh segenap ikhwah Barakallahu fikum. Dan kali ini kita jadikan momen ini sekalian untuk mengisi kekosongan waktu kajian kita di malam hari ini. Mungkin sebelum kita memasuki pasal yang ketiga dari risalah Hakikatu Al-Manhaj As-Salafi <clears throat> وحاجة الأمة الماسة إليه في نجاتها وانتصارها على أعدائها لفضيلة الشيخ الدكتور عبد الله بن صلفيق الظفير حفظه الله تعالى dan kami sudah memasuki pasal yang ketiga tentang sumber al atau istimdad al-manhaj as-salafi sumber dari manhaj as-salafi atau landasan dari manhaj as salafi. Namun sebelumnya sebagai atau min bab al-faidah bahwa dahulu di masa para sahabat itu merupakan marhalah di masa Rasul alaihi salatu wasallam masih hidup dan juga di masa para sahabat <clears throat> Masa-masa tersebut adalah masa marhalah tablighu as-sunnah. Penyampaian penjelasan tentang dakwah as-sunnah al-manhaj as-salafi. Kemudian marhalah yang berikutnya adalah marhalah tadwinu sunnah, marhalah pembukuan ajaran as-sunnah dan an-manhaj as-salafi. Dan pada marhalah pembukuan atau pencatat, pencatatan al-manhajus salafi ini para a'immah di dalam membukukan ajaran ad dawah as-salafiyah atau dakwah as-sunnah itu menempuh dua metode Wahadil mu'allafat ittakhadhat maslakain. Kata Syekh Abdullah bin Sulfiq Al-Dhafiri hafizahullah. Karya-karya tulis tentang Al-Manhajus Salafi, kitab-kitab Al-Manhaj itu ada dua metode di dalam pembukuan dan pencatatannya. Al-Maslakul Awal metode pertama ialah iradu syubahi ahlil bid'ah wal firaq al mukhalifah pemaparan syubhat-syubhat ahlul bid'ah dan firqah-firqah yang menyimpang waraddu 'alaiha wa tafnidiha kemudian baru diiringi dengan bantahan ya jadi dipaparkan syubhatnya terlebih dahulu baru kemudian berbentuk ar Kemudian pada paragraf berikutnya atau setelah pemaparan syubhat tersebut baru disusulkan ar-rad alaih. ar alaiha yakni ala hadhihi asyubah. Bantahan terhadap syubhat-syubhat tersebut. Ini metode pertama. Al-maslakus Metode yang kedua ialah bayanu mu'taqadi ahli sunnah bil istidlali minal qur'ani was sunnah wa atharis salaf Metode pembukuan yang kedua ialah penjelasan mu'taqad akidah ahlus sunnah wal jamaah bil istidlal minal Qur'an was sunnah dengan diperkuat al-adillah dari Al-Qur'an maupun as-sunnah dan athar dari para ulama as-salaf. Kemudian Syekh Abdullah bin Salfi Al-Dhafiri hafizahullah taala menyebutkan beberapa apa? beberapa contoh dari eh, kitab-kitab uh, dan muallafat para ulama terkait apa? Terkait al-manhaj as-salafi. Entah dengan metode yang pertama ataukah metode yang kedua. Contoh yang beliau sebutkan yang pertama ialah ar-rad ala az-zanadiqah wal jahmiyah. Lil imami ahli sunnati wal jamaah Ahmad bin Muhammad ibn Hanbal rahimahullah. Rad ala az-zanadiqah wal jahmiyah. Ini metode yang keberapa kalau yang ini? Yang pertama dan yang kedua. Pertama ya. Jadi membantah syubhat. Membantah asyubhat. Demikian pula contoh yang kedua Syekh Abdullah bin Salfiq Al-Dhafiri hafizahullah taala menyebutkan dua kitab. Salah satu dari dua tersebut Warrat 'alal Jahmiyah lil Imam Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim ibn al-Mughirah al-Bardizbah al-Bukhari Sahibus Sahih ini menempuh metode yang keberapa ini? pertama dan kedua Ar-Rad al-Jahmiyah yang pertama ya Al-Maslaku al-Awwal Judul yang sama ar al 'alal Jahmiyah juga dimiliki oleh Al-Imam Uthman bin Sa'id Ad-Darimi. Al-Imam Uthman bin Sa'id Ad-Darimi. al Ahmad rahimahullah taala juga punya karya tulis dengan metode yang kedua yaitu apa? Kitab yang masyur Kitab apa beliau yang masyur Hmm? masyur ha? Usul sunnah ya, usul sunnah lil imami ahli sunnati wal jamaah Ahmad ibni Hambal. Ini juga menempuh metode yang kedua. Jazakallahu khair. Demikian pula ma'ruf dan banyak kitab manhaj as-salafi yang diberi judul as-sunnah. Ya, as-sunnah lil Imam Muhammad bin Nasr al-Marwazi. Al-Imam atau lil Imam Muhammad bin Nasr al-Marwazi rahimahullahu taala. Demikian pula kitab As-Sunnah yang sangat masyhur ya lil Imam Al-Hasan bin Ali Al-Barbahari rahmatullahi taala alaihi. Apa nama kitabnya? Hmm? Hah? Apa? Syarhus Sunnah. Syarhus Sunnah lil Imam Al-Barbahari. Al-Imam Al-Hasan bin Ali Al-Barbahari rahimahullah. dan tab di sini masih banyak uh, apa banyak sekali contoh yang disebutkan oleh al-Imam uh, barakallahu fikum Syekh Abdullah ibn Salfiq Al-Dhafiri hafizahullah taala entah dengan metode yang pertama maupun metode yang kedua. Nah, nah di antara kitab yang masyhur dijadikan rujukan oleh oleh ahlus di wal jamaah dan para ulamanya di antara karya tulis yang masyur karya milik Imam Hibatullah Ibnul Hasan bin Mansur At-Tabari Al-Lalikai kita apa namanya? masyur sekali sering disebutkan oleh para masyayikh dalam muhadarah dan juga karya-karya beliau-beliaunya. Insya Allah kitabnya ini ada di maktabah, maktabah kita. Al-Imam Hibatullah Ibnul Hasan bin Mansur At-Tabari Al-Lalikai Coba diulangi namanya Mayu'id Fadal Fadhal. Ibadullah Ibnul Hasan. Hmm? Ibn Mansur At-Tabari Al-Lalikai Hibatullah Ibn Hasan bin Mansur At-Tabari Al-Lalikai rahimahullahu taala meninggal tahun 418 Hijriah. Yaitu kitabnya yang sangat masyur yang dijadikan rujukan dalam kitab manhaj adalah usul i'tiqad ahli sunnati wal jamaah min al-kitabi was sunnati wa ijma'i as-sahabati wat tabi'ina min ba'dihim. Naam. Baik. Kemudian pada pasal yang ketiga, Syekh Abdullah bin Salfiq Al-Dhafiri hafizahullahu taala menyebutkan kita murojaah sedikit. Al-manhajus salafi wal manhaju as-salafi huwal Islam. Wal Islamu wal manhajus salafi. Al-manhaj as-salafi itulah Islam yang hakiki ya, al salafi itu. Dan Islam adalah apa? Al-manhaj as-salafi. Apa itu Islam? Antum lihat salafiyun. Antum lihat para ulama us-salaf, yaitulah Islam yang hakiki. Baru kemudian beliau membawakan mukaddimah pernyataan dari al-Imam barakallahu fikum Al-Hasan Ibnu Ali Al-Barbahari rahimahullah taala dalam kitabnya Syarhus Sunnah. I'lamu kata beliau Al-Imam Al-Barbahari. I'lamu annal islama huwa sunnah. was sunnata hiyal islamu wala yakumu ahaduhuma illa bil akhar wala yakumu ahaduhuma illa bil akhar Islam adalah as-sunnah Islam itu adalah semua yang datang dari Rasul alaihi salatu wassalam Qawlan wa fi'lan wa taqriran. Nah, was sunnatu hiyal Islam. Dan sunnah itu merupakan ajaran Islam itu sendiri. Islam yang hakiki adalah apa? Adalah as-sunnah. Barakallahu fikum. Nah, kemudian Syekh Abdullah bin Salfik hafizahullah taala membawakan penjelasan dari Syekhul Islam <clears throat> Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala yang menjelaskan bahwa sumber atau landasan Ahlus Sunnah wal Jamaah itu adalah ajaran Rasul alaihi salatu wassalam. Maka orang-orang yang berpegang teguh dengan Islam yang asli dan murni yang bersih dari berbagai kotoran-kotoran bid'ah maka mereka itu adalah ahlus sunnah Maka pada ahlus sunnah itu terdapat as para ulama. As-siddiq, ya orang-orang yang jujur wasyuhada para umana para syahid para saksi wassalihun Dah belum menjelaskan tentang pujian-pujiannya terhadap ahlu sunnati wal jamaah baru kemudian Syekh Abdullah bin Salfiq hafizahullah taala melanjutkan kembali faida kana dzalika kadzalik dan apabila Nah, al-manhajus salafi seperti yang dijelaskan oleh Syekhul Islam. Demikian ini wa annal manhajas salafiyya fi haqiqatihi wal Islam dan bahwasanya al-manhajus salafi itu secara hakiki yaitu adalah ajaran Islam. Fa inna istimdadahu huwal Qur'anul Karimu wa sunnatun Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ma kana alaihi al-khulafa'u ar-rasyidun. al khulafau ar rasyidun al maka sumbernya ialah kalau tadi Islam, kalau tadi manhajus salafi hakikatnya adalah Islam itu sendiri, maka sumber sumbernya al-manhajus salaf ialah adalah Al-Qur'an dan As-Sunnah serta ajaran yang dijalani dan diikuti oleh al-khulafa ar-rasyidun dan para sahabat Yaqulullahu azza wa jalla Allah Subhanahu wa taala berfirman al yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam dina Hari ini telah aku purnakan aku sempurnakan agama kalian dan aku lengkapkan sudah kenikmatanku atas kalian waraditu lakumul islam dan aku ridho agama islam sebagai satu-satunya agama yang kalian peluk Rawal Bukhari fi kitab al bil kitabi was sunnah Al-Imamul Bukhari rahimahullahu taala meriwayatkan sebuah hadis dalam kitab Al-I'tisam bil kitab was sunnah yaitu kitab terakhir dalam Sahihul Bukhari. Antarik bin Syihab. Kala kala rajulun minal yahudi li Umar Kata Tariq ibnu Syihab, ada seorang lelaki berkata kepada Amirul Mukminin Umar Ya Amirul Mukminin, law anna alaina nazalat hadhihi ayatu Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam dina lattakhadna dhalikal yawma 'ida. Wahai Amirul Mukminin, duhai kiranya andaikan ayat tersebut andaikan ayat tersebut turun alaina turun kepada kami dan memilih syariat agama kami. Kan ayat itu kan Allah pilih. Raditu lakumul Islam. Allah sebutkan agama Islam sebagai apa? Dinan. Si Yahud nah betul-betul iri. Allah menyebut Islam. Iya. Tetapi Allah dan Allah Jalla wa ala tidak menyebut waraditu lakumul yahud. Bukan agama Yahudi yang Allah pilih, yang Allah ridhoi. Allah sebutkan Islam. Andaikan ayat itu turun kepada kami, ayat berisi jaminan rekomendasi dari Allah Subhanahu wa taala sebagai agama yang Allah ridhoi kepada kami orang-orang Yahudi merekomendasi agama kami, syariat kami. Kata dia, la takhadna dzalika al-yawma Akan kami jadikan betul-betul hari itu sebagai Id. Karena mereka sadar, mereka faham. Dengan turunnya ayat ini, membuat apa? Membuat agama Yahudi mansuh. Dan tidak ada jalan lagi kepada mereka untuk meraih ridha Allah tabaraka wa taala illa bil Islam. tidak ada jalan lagi bagi mereka untuk sampai kepada jannah illa bil Islam. Tidak ada jalan lagi kepada jalan lagi bagi mereka untuk sampai kepada iman yang hak illa bi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kecuali harus beriman dengan Nabi Muhammad dan kerasulan beliau. Kalau betul ayat itu wahai Amirul Mukminin turun kepada kami, sungguh jadi hari raya hari turunnya itu bagi kami. Kenapa? Iya, itu ayat ini sebagai rekom. Agama siapa yang sempurna? Serta agama siapa yang diridhai oleh Allah? Jelas bukan Yahudi wala Nasrani. Naam. Bukan Yahudi wala Nasrani ataupun agama kami yang lainnya, Islam. Allah umumkan ini ya. Allah umumkan ayat ini kepada seluruh umat manusia. Hanya Islam. Siapapun manusia yang terlahir di dunia ini dan sempat bernafas di dunia ini. Ya, dan sudah apa? Apalagi sudah apa? Mencapai bantaklif beban syariat untuk sampai kepada ridha Allah Subhanahu wa taala enggak ada jalan abadal abidin illa bil Islam kecuali dengan Islam ayat ini menjadi tolak ukurnya Lattakhadna dzalika al-yawma 'ida faqala Umar maka Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu berkata inni la a'lam inni la a'lamu ayya yawmin nazalat hadhihi al-ayatu Sungguh benar-benar saya ini faham, mengerti dan tahu betul pada hari apa ayat itu Allah turunkan. Nazalat Yaum Arafah. Ayat ini turun pada hari Arafah. Semulia-mulianya hari, seagung-agungnya hari dalam satu tahun, Yaum Arafah. fi yaumi jum'ah pada hari Jumat. Nah, waktunya pun waktu yang mulia yang Allah pilih. Waktunya pun waktu yang agung yang Allah pilih. Untuk menurunkan apa? Menurunkan rekomendasi terhadap agama kita, dinul Islam. Dinul Nabi sallallahu alaihi wasallam dinul Ambiya. wa dinul mursalin Nah, karena semua agamanya para nabi dan agamanya para rasul berpijak di atas pijakan yang sama dengan agama Islam, di atas tauhid. Taib. Wa yaqulullahu azza wa jal Allah Subhanahu wa taala berfirman wa man yushaqiqir rasula من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا ومن يشاقق الرسول siapapun yang menentang الرسول عليه الصلاه والسلام Min ba'di ma tabayyana lahul huda setelah datang al-huda, datangnya hidayah kepada dia. Wa yattabi' ghaira sabilil mu'min dan justru lebih memilih jalannya selain jalannya para sahabat. Apa balasannya? Nuwallihi ma tawalla. Nuwallihi ma tawalla. Artinya apa? Ayuhat talabah barakallahu fikum Hidayah itu sudah Allah kasih Nah Orang nih berada di, kegelapan Allah kirimkan cahaya kepada dia Allah berikan cahaya kepada dia Cahaya hidayah Cahaya untuk menerangi dia Bisa mengerti mana Jalan sabilul huda Dan mana sabilul ghaib Jalan berpenyakit dan jalan yang menuju penyimpangan dan kesesatan. Sudah Allah berikan petunjuk. Tinggal apa? Tinggal dia yang pilih. Makanya Allah katakan di sini barakallahu fikum wa yattabi' ghaira sabilil mu'min yattabi' dan lebih mengikuti siapa yang mengikuti si hamba tadi yang sudah dikasih petunjuk tapi justru malah apa Ya tabi' ghaira sabilil mu'minin dia lebih memilih jalan selain jalannya kaum mukminin selain jalannya para sahabat nah ini jalan yang lurus dan yang lainnya itu adalah as-subul dia sudah ngerti sudah dapat cahaya dari Allah Subhanahu wa taala mana nih antara jalan-jalan persimpangan jalan mana yang hak Mana jalan yang lurus? Mana jalan mengantarkan kepada jannah? Badan mana jalan eh, mengantarkan kepada anar? Sudah datang hidayah kepada dia. Ya. Sudah ngerti dia, sudah bisa membedakan. Ada hak. Ya, dan ini jalan-jalan batil. Kanan dan kiri ini tadi. Yang tidak ada satupun jalan di kanan kiri ini tadi kecuali syaitan yad'u ilaih. Kecuali syaitan yang menyerukan kepadanya. Yang sini yang lurus. Sudah ngerti dia tapi justru malah ia memilih apa? Jalan kesesatan dan jalan penyimpangan. Apa hukuman dari Allah Jalla wa'ala ala? Nuwallihi ma tawalla. Sekalian kali kami sesatkan. Kemana ia mau menyimpang? Iya. Sehingga ikhwanifiddin rahimani wa rahimakumullah Tidaklah seorang hamba itu sesat ia menjadi sesat dan menjadi menyimpang illa wa fi qalbihi bala. Iya, seperti yang dijelaskan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah taala dalam salah satu audio beliau. Naam. Seseorang itu la yasiru dalalan tidak menjadi seorang yang dalal, seorang yang menyimpang illa wa fi qalbihi bala kecuali memang dia membiarkan musibah besar bercokol di hatinya hikab kebencian ya hasad ya dan penyakit-penyakit hati yang kibir penyakit-penyakit hati yang lainnya ya, gara-gara penyakit-penyakit hati tersebut ditebarkan benih-benihnya oleh syaitan dan dia membiarkan syaitan menebarkan benih tersebut Iya, dan tidak mau menghilangkannya, mengambil dan kemudian melemparkannya, melindungi hatinya dari benih-benih musibah tadi itu. Dan membiarkan benih-benih tersebut tumbuh. Maka apa? Hukumannya akan apa? Nuwallihi Kami sesatkan sekalian. Kemana ia mau sesat? Karena apa? Karena yang mau sesat dia. Allah sudah kasih petunjuk. Iya. Yattabi' ghaira sabilil mu'minin. Dia lebih memilih jalannya selain jalannya kaum mu'minin, selain jalannya para sahabat. Sudah dikasih petunjuk. Iya. Sudah dikasih hidayah dan ia sudah ngerti faham Aynal haq wa ainal batil. Al-Furqan sudah Allah berikan kepada dia. Tinggal apa? Tinggal Anda silakan pilih. Tapi kata Allah Jalla wa ala, justru hamba tersebut yattabi ghairas sabilil mu'minin. Apa hukumannya? Ya sudah, kami sesatkan sekalian. Ia mau sesat kemana? Kemana ia mau menyimpang, kami sesatkan sekalian. Jadi yang sesat kemauannya siapa? Kemauannya si hamba sendiri. Nah, wa nuslihi jahannam dan kami nyalakan api jahannam untuk dia wasaat masira dan sungguh jahanam sebagai sejelek-jelek tempat kembali semoga Allah subhanahu wa ta'ala melindungi ana dan antum semuanya dari penyakit-penyakit hati dan Allah jalla wa ala mewafatkan kita semuanya di atas sunnah was salafiyah <clears throat> qala al imam al khalifatu أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى كتا الإمام الخليفة أمير المؤمنين الراشد عمر بن عبد العزيز رحمة الله تعالى عليه كتب اليو سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم wa wulatul amri min ba'dihi sunanan sanna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa wulatu al-amri min ba'dihi sunanan Makanya ya ikhwah jangan sampai terbesit di benak dan di hati kita ini untuk melepaskan diri dari sunnah sekecil apapun. Sunnah tersebut seremeh apapun yang kalau kita anggap itu remeh kecil, jangan punya kemauan untuk berpaling dari sunnah dari ajaran Rasul salatu wassalam. Nanti apa? Nanti akan Allah ganjar dengan hukuman besar ini tadi. Sudah kalau antum berada di atas hidayah, syukuri. Ya. Nikmati, bagaimana cara menikmatinya? Nikmati dan syukuri. Teruslah antum talabul ilm. Ya. Carilah ridho Allah di sela-sela waktu antum dalam proses talabul ilmi utlubul ilm wantadhiril maut ya teruslah antum belajar sambil menunggu kematian datang iya Semoga dengan ini Allah Subhanahu wa taala mewafatkan kita di atas apa? Di atas siratal mustaqim. Jangan sampai apa punya keinginan berpaling dari ilmu, berpaling dari sunnah. Jangan tetapi punyalah kehendak untuk terus talabul ilmi ila an namut kama kana hadha jawabu al-imam Ahmad lamma su'il sebagaimana hal ini pun jawaban dari al-imam imam ahli sunnati wal jamaah imam Ahmad rahimahullah ketika beliau ditanya ilamat an taktubal hadis jawaban beliau ila an al qabr Syekh Bukhari menyebutkan apa? Asar ini sambil apa? Sambil bertakbir. Allahu Akbar. Ila an al qabr. Ahit talabah, wahai para talabah sekalian, nikmati, uh, syukuri nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita semuanya. Nikmat sunnah, nikmatul Islam. La sabila ilan najati illa hadas sabil. Gak ada jalan keselamatan ilah ada sabil. Kecuali jalan ini. Naam. Gak berlaku itu terus kemudian apa eh, perkataan banyak orang banyak jalan menuju Roma, enggak. Ya, silahkan kau pakai sendiri itu peribahasa tersebut tetapi sabil naam eh, sabilul sabiluddin sabilul ambia sabilul mursalin ilal jannah sabilun wahid faqat la subul sabilun wahid faqat Barakallahu fikum. Maka jangan sekali-kali terbesit di hati kita, dia terbesit di hati kita untuk apa? Untuk beristirahat dari tolabul ilmi. Beristirahat dari istiqomah. Nanti Allah ganjar dengan hukuman besar yang tadi. Takut. Nah. Apa di kata Allah Subhanahu di surat Sof? Ada yang bantu menyebutkan? Falamma Falamma zaghu azaghallahu qulubahum. Ketika mereka memilih untuk zaghu, memilih untuk jadi penyakit, padahal surah Allah beri hidayah. Ingin menyimpang, sekalian Allah simpangkan. Jadi terus kemudian jangan sampai orang-orang yang menyimpang itu menyalahkan apa? Menyalahkan takdir. Menyalahkan Allah Subhanahu wa taala. Allah sudah beri hidayah, beri jalan petunjuk. Dan si orang yang sesat tersebut sudah bisa tahu, mengerti, mengerti, mengetahui mana sabilul hidayah, mana sabilul balalah. Sudah tahu. Tapi dia ingin menyimpang dengan keinginan pribadinya dia. Maka apa hukumannya? Azaghallahu qulubahum nuwallihi ma tawalla. Nas'alullah salamatu afiyah sanna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ulatul amri min ba'dihi sunanan Rasulullah alaihi salatu wassalam dan ulatul amri khulafaur rasyidin sepeninggal beliau telah mengajarkan sekian banyak sunnah sunanan sunnah sunnah al akhdu biha tasdiqun li kitabillah al-akhdhu biha mengambilnya menjadikannya sebagai petunjuk itu merupakan tasdiqun li kitabillah sebagai bentuk pembenar dan keimanan terhadap kitabullah wastikmalun li taatillah dan sebagai penyempurna dalam ketaatan kepada Allah wa quwwatun ala dinillah dan merupakan kekuatan di atas agama Allah laisa li ahadin taghyiruha tidak ada seorang pun yang mampu untuk merubahnya wala tabdiluha wala nazar fi syai'in khalafaha dan tidak pula ada orang yang bisa melihat mempelajari ajaran-ajaran khalafaha yang menyelisihinya kemudian bisa selamat ya kenapa al akhdhu biha tasdiqun li kitabillah mengikuti ajaran Rasul alaihi salatu wasallam tasdiqun li kitabillah man amila biha muhtadin barang siapa yang mengamalkannya maka sungguh ia telah mendapatkan hidayah beratas di, eh, berada di atas al-huda wa man intasara biha mansurun dan barang siapa yang mencari pertolongan dari jalan tersebut mansur dia pasti tertolong Makanya ayat talabah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Kalau antum memang benar-benar jujur ingin mencari pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, ittabi'us sunnah. Cari dari jalan sunnah. Tolonglah as-sunnah, Allah akan menolong antum. Wa man khalafaha wattaba'a ghaira sabilil mu'minin wallahu Allahu ma tawalla. Namun barang siapa yang khalafaha menyelisihinya Nasallallahu salamatu wal afiyah. Barang siapa yang menyelisih wattaba'a ghaira sabilil mu'minin dan justru malah memilih selain jalannya kaum mukminin, apa hukumannya? Wallahu Allahumma tawalla. Akan Allah simpangkan, akan Allah sesatkan ia ya, kemana ia mau menyimpang, kemana ia mau sesat. Ini menunjukkan juga ayat talabah dan kita semuanya Allah tidak butuh kita. Allah tidak butuh kita semuanya. Kita yang butuh sama Allah Subhanahu wa taala. Ya. Antum mau mengikuti Alhamdulillah itu untuk demi keselamatan kita semuanya. Tapi kalau antum menyelisihinya, Allah nggak butuh kita. Ya, dan Allah gak rugi dengan kehilangan kita andaikan manusia pertama saya manusia terakhir semuanya memusuhi agamanya Allah Jalla wa'ala agamanya tetap akan menang Allah yang menjaga semua manusia mulai manusia pertama sampai manusia terakhir bekerja sama untuk membumi hanguskan agamanya Allah Jalla wa'ala tidak akan mampu Allah tidak butuh kita kita yang butuh sama Allah subhanahu wa ta'ala jangan berpikiran ilmu butuh sama antum. Allah ilmu butuh sama kita, tidak abadan. Ya, sama sekali. Jangan dikira terus kemudian dakwah butuh kita, abadan sama sekali. Jangan dikira terus kemudian ma'had tempat tolabul ilmi butuh sama kita, abadan. Selama ma'had dibangun di atas sunnah Allah yang akan menjaganya. Iya. Bukan ma'had butuh kita ndak. Tapi kita butuh ma'had. Kita butuh ilmu. Kita butuh sunnah. Kita butuh as-salafiyah. Ya. Kita butuh dinul Islam, kita butuh Allah. Makanya ya ikhwan, dahulu di antara nasihat Ustadzuna Ustadz Abu Habib. Naam, Ibrahim Waliulu hafizahullah taala menasihati kami ketika belajar al-aqidah al-wasithiyah di antara eh, perkataan yang sempat teringat di benaknya ana adalah hendaknya antum datang ke majelis ta'lim datang ke ma'had itu dengan merasa butuh kepada Allah beda ya ikhwan para mudarisin dan para asatidah itu melihat beda santri talib datang ke ma'had dalam kondisi butuh ilmu butuh terhadap sunnah butuh terhadap agama Allah dengan hanya apa merealisasikan kemauan orang tua beda hasilnya tidak bisa disamakan beda kedewasaannya beda ibadahnya beda semangatnya beda yang lain-lainnya sudah nggak sama yang satu mukhlisun yang satu mukhlisun liwalidayhi nggak akan bisa sama sama sekali nggak akan bisa sama nah Waslahu jahannam wasaat sa'at Dan siapa yang mau menyimpang, mau berpaling dari dinullah, berpaling dari ilmu, berpaling dari sunnah, Allah akan sesatkan dia kemana ia mau menyimpang Waslahu jahannam dan akan Allah nyalakan api jahannam untuknya wasaat masira dan sungguh itu benar-benar sejelek-jelek tempat kembali semoga Allah subhanahu wa ta'ala melindungi kita semuanya dari dari berbagai penyimpangan, dari kesesatan, melindungi hati kita dari berbagai bala dan penyakit-penyakit hati. Dan Allah Jalla wa ala semoga Allah menganugerahkan istiqomah kita kepada kita semuanya sampai kita menghembuskan nafas terakhir nanti. Amin Allahumma amin. Wa sallallahu wasallam wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Tafaddalu barakallahu fikum wa Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.